Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan Sirah Nabawiyah ini perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Kita sudah masuk tentang permasalahan yakni al-maghazi wal buus Ya, tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan pada pertemuan terlewat disebutkan oleh Ibnu Katsir ya kita membaca sirah di kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul yang ditulis oleh <clears throat> Al-Imam Abu Fida Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ini disebutkan pada pertemuan terlewat ya ketika beliau menyebutkan tentang perang Abu Wa. <clears throat> Demikian juga sudah kita sebutkan juga perang Badar ya perang yang besar ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemenangan kepada kaum muslimin kemudian juga tentang sebelumnya tentang perubahan kiblat pertama mereka dulu menghadap ke arah Baitul Maqdis kemudian dipindah mengarah ke Masjidil Haram <clears throat> Kemudian juga terakhir kita menyebutkan tentang Goswah di Amar perang di Amar atau perang Gotofan ya di Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim menyebutkan Gotofan. Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim sama-sama murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Berikutnya faslun, pasal Gos Batu Bahron. Ya, peperangan Bahron. Dan tidak terjadi peperangan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, "Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam," kemudian keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Akhir di bulan Rabi akhir. Tahun keberapa ini? Tahun yang ketiga. Karena sebelumnya hijjah tahun yang kedua, yaitu perang Gotofan. Gotofan itu di daerah Najd. <clears throat> Maka kemudian di bulan Rabiul Akhir tahun yang ketiga Hijriah ini, setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka beliau pun keluar dengan para sahabat menginginkan mencari orang-orang Quraisy karena dulu Nabi SAW diusir dari apa? Dari dari Mekah. Maka setelah beliau mempunyai kekuatan, Allah merintahkan untuk berjihad. Awalnya tidak boleh dulu. Berjihad haram ketika di Mekah tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah untuk melindungi diri. Kemudian setelah itu baru diizinkan untuk berjihad. Sampai diperbolehkan untuk berperang di bulan apa? Di bulan-bulan yang diharamkan. Ya, bulan Muharram ini bulan yang mengikuti Dhul Hijjah. Bulan haji. Itu Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, dan Muharram. Tiga bulan ini tambah rojab. Ya. Idna iddata syuri inda ulaisna asyara syahrun fi kitabillah. Ya khalaqas samawati wal min minha arbatun hurum. Di situ ada empat bulan tidak boleh berperang. Tapi karena mereka itu mengusir Nabi sallallahu alaihi demikian juga yakni memusuhi kaum muslimin diperbolehkan Nabi SAW untuk berperang di bulan-bulan tersebut. Ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir, Nabi keluar di bulan Rabiul Akhir. Demikian jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastakhlafa ibni Ibnu Ummi Maktum. Nabi menunjuk mengganti, untuk menggantikan beliau di Madinah Ibnu Ummi Maktum. Sebagian mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum. Ada yang mengatakan Amr, seorang sahabat yang buta dan mempunyai badan yang yang kuat dia. Sehingga disebutkan waktu itu Beliau pernah ketika ditanya oleh Abdullah Ibn Umi Maktum untuk tidak ikut sholat berjamaah. Asalnya Nabi memperbolehkan. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, Asami ta'adhan. apa engkau mendengar adhan? Iya. Ajib, maka wajib kamu mendatangi sholat berjamaah. Ini untuk laki-laki. Ini demikian. Karena beliau mempunyai badan yang kuat. Walaupun buta, tetap Nabi SAW menganjurkan dia. Bahkan merintahkan untuk melakukan sholat berjamaah. Ya, berbeda dengan Edwin bin Malik. Ya, bisa ini Ibn bin Malik waktu itu ya ada seorang sahabat yang dia itu kemudian dalam keadaan buta Nabi mengizinkan dia sholat di rumahnya. Fabalaka Bahron. Kemudian Nabi pun sampai di suatu tempat namanya Bahron. Sebutkan Bahron adalah mak Ma'dinan bil Hijaz, suatu tempat yang ada di Hijaz. Pernah kita sebutkan Hijaz itu ya, itu adalah daerah yang dimiliki oleh Saudi Arabia awal-awal. Ya, pernah kita sebutkan. Ya, ini daerah Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Itulah awalnya saya Muhammad bin Abdul Hab dan Muhammad bin Saud di situ. Kemudian mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan sehingga menguasai ya ya ya daerah Hijaz, itu dari Hijaz. Asalnya di Najd di daerah Riyadh itu ya di kerajaan Saudi Arabia, kemudian mengambil Hijaz yaitu Mekah Madinah. Di sini berarti apa Nabi SAW kemudian menunjuk Abdullah bin Umi Maktum ketika Nabi sampai ke Bahron suatu tempat ya yang ada di Hijaz di sekitar Madinah disebutkan itu ya. Bahkan disebutkan suatu desa yang dia itu dekat dengan Madinah. Ketika sampai di Bahron ini ini Ma'dinan fil Hijaz, suatu tempat yang ada di Hijaz, tsumma rojaa, Kemudian Nabi pun kembali walam yalqa harban, tidak terjadi peperangan. Ya demikian. Adapun di Sadul Ma'ad disebutkan ditambahkan sedikit oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. <clears throat> suatu bahron disebutkan oleh beliau ulam yarqa harban tidak terjadi peperangan. Fa aqama hunalik Rabi'an al-akhir. Nabi tinggal di situ Rabi akhir. Diberangkat Rabiul awal ya, kemudian Rabi akhir di situ juga wa Jumadil ula. Demikian juga Jumadil awal. Gitu. Jadi tiga bulan Nabi di situ disebut oleh Ibnu Qayyim di sini. Dari mulai Jumat Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula. Suman sarafa ilal Madinah. Kemudian Nabi pun kembali ke Madinah. Ini demikian beliau tiga bulan. Ya, suatu keadaan berat seorang meninggalkan keluarga. Tetapi untuk berjihad demikian Beliau melakukan demikian juga para sahabat. Jadi kesimpulannya ini barang Bahron ini ya ini suatu daerah yang dekat Madinah Nabi SAW menuju tempat tersebut untuk menghadapi orang Quraisy dan beliau menunjuk Abdullah bin Umi Maktum menggantikan beliau di Madinah selama tiga bulan beliau di Bahron ini tapi tidak terjadi peperangan Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Kalau perakiraan cuaca mereka menyebutkan itu sebenarnya Ibnu Qayyim eh, ini saya usai menyebutkan itu sebenarnya bukan termasuk dari apa uh, ilmu kuhan. Jadi mereka ini bukan termasuk perdukunan. Mereka menggunakan apa? Menggunakan ya ini ilmu taisir. Ini seperti apa? Ilmu arah bintang. Arah bintang, demikian juga yakni kemudian dari angin-angin dan sebagainya. Tidak kemudian mereka menggunakan apa perdukunan tidak demikian disebutkan ya jadi memang murni itu dari ilmu pengetahuan itu pun tidak boleh kemudian meyakini bahwa besok terjadi ini dan itu cuma perkiraan saja jadi kalimat ramalan itu tidak tepat oleh karena itu mereka mengganti dulu dulu namanya ramalan cuaca kemudian diganti menjadi perakiraan mereka menyakit cuma perkiraan saja bukan meyakini secara pasti tapi perkiraan karena ini adalah bintangnya demikian arahnya-arahnya, demikian juga arah-arah anginnya, kemungkinan demikian-demikian kan itu. Jadi ada sebab musabab. Bukan kemudian muncul dari apa? perdukunan atau mengambil kabar dari apa? Dari e, tukang sir atau dukun sama sekali. Tidak. Ini kita katai demikian. Ya, jadi kita menggunakan itu cuma apa? perkiraan saja dan mereka pun juga mengetahui alam demikian. Cuma menggunakan perkiraan ya ini urutan-urutan bintang-bintang, angin-angin di musim ini demikian. Matahari posisi-posisinya demikian. Sampai mereka pun juga ya bahwa di sini akan terjadi apa gerhana dan sebagainya. Semua oleh usaimin itu muncul dari apa? Perhitungan mereka. Ya demikian. oleh alam. Soalnya <clears throat> kalau itu dari dukun maka tidak boleh.